uh, mengenai kajian ini saya menyikapi dan saya mengapresiasi ini di kehidupan uh, kita se apa namanya uh, selama ini ini mungkin ada kaitannya dengan al-waridat itu punya uh, apakah ketika seseorang ingin mencari karomah apa namanya para solehah atau para wali-wali. Nah, apakah ini suatu sarana atau mencari hakikat, tetapi kejadian ini terus diulang-ulang. Jadi apakah ini eh, apa namanya kegiatan ini apakah memang sesuai dengan apa yang eh, diutarakan atau memang ini e, bagaimana menurut Buya? Demikian Buya, terima kasih. Bila itu pekwalidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan ziarah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ziarah para wali-wali dan orang-orang soleh adalah hakikat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengar sebagian orang yang melarang kita ziarah para waliullah. Ya Dulu memang pernah Nabi melarang ziarah kubur, tapi setelah itu Nabi menyuruh kita ziarah kubur. akhirata. Sebab yang namanya ziarah kubur akan mengingatkan kita akhirat. Kita akan baca dari ziarah kubur kita bahwa kita pun akan mati dan masuk ke liang kubur. Yang menjadi permasalahan adalah salah niatnya. Datang ke kuburan untuk minta kepada kekuburan, kuburan, datang ke kuburan untuk cari keramat yang tadi ditanyakan itu. Kita ziarah kubur bukan untuk itu. Yang pertama ziarah solihin adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada orang soleh. Yang buahnya daripada cinta nanti untuk bisa mendengar petuahnya para orang-orang soleh. Nambah mahabbah ke temannya orang soleh, kuburan orang soleh, seperti di saat kita datang kepada beliau waktu hidup dengan penuh kehormatan. Itu ya, harta. Meninggal dunia. Kalau minta kepada orang meninggal dunia itu babnya istiqomah dan yang lain bukan mengubah tawasul, bukan judul tawasul. Apapun tawasul adalah tetap memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa orang-orang soleh. Dan orang soleh yang kita tawasuli karena kesolehannya, Insya Allah hamba yang beriman tidak ada yang bertawasul dengan Fir'aun atau Abu Jahal. Tidak ada. Tapi kita datang kepada orang soleh karena kita khusus dan ada kesolehannya, maka kita bertawasul kepada orang soleh. Dalam hadis salat istisqa, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bukan Nabi kita ditawasuli. Sahabat Nabi SAW bertawasul Sayyidina Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah untuk kita biar ingat kematian mencari keramat bisa terbang dan sebagainya itu salah alamat gara negara Sunan Gunung Jati bisa terbang maka dia ingin Gunung Jati bisa terbang ini adalah salah alamat salah judul salah niat sehingga dianjurkan tetap ziarah-ziarah para waliullah itu ziarah salihin Allah yang hidup dan yang mati kita ziarahi apa maknanya Jangan dengar sudah kembali mengatakan bid'ah dari mana kebid'ahan ziarah Nabi. Ingat orang soleh. Ini makna. Baik itu. Cuman memang kita itu sering dicekoi dengan keramat-keramat yang selama ini kita dengar kalau orang bisa terbang, bisa ya ini. Bahkan para wali-wali dahulu itu lihat. Keramat yang sesungguhnya yang mereka dapat dari Allah adalah keistiqomahan mereka berkutat dalam mereka beribadah. Zikir mereka yang banyak. Bukan kisah yang digemari oleh orang-orang yang terbang, bisa silat, bisa ini, bisa itu. Ini kan cerita-cerita yang selama ini di maka dikatakan banyak agungnya keramat kalau Allah bisa menjadikan kita istiqomah. Istiqomah adalah ilmu, istiqomah adalah melakukan sholat, istiqomah dan beribadah. Ini istiqomah. Jangan gara-gara sudah bisa terbang, bisa jalan di atas air lalu berhenti. Enggak, nyampe kepada Allah Subhanahu wa Jadi ziarahlah para kekasih Allah. Karena agar kita semakin ingat kematian, agar kita bertambah cinta kepada mereka para kekasih-kekasih Allah, agar kita mudah untuk mensyuri tolak dari mereka. Nabi mengisyaratkan dalam hadis, Allah inna fil jasadi mudghatun mudghah, sekumpal darah segumpal, segumpal daging di dalam hati kita yang disebut hati. Itu adalah zohir secara lahir dan maknawi. Zohirnya adalah segumbal daging, segumbal darah yang namanya hati. Akan tapi hati yang sering dibicarakan adalah maknawi. Dan itu bukan otak. Otak ini. Kalau kita bicara maknawi, hati, otak, dan roh. Mereka yang roh, surat serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak dibahas. Yang jelas ada dalam diri kita adalah otak untuk berpikir. Dan ada hati yang merasakan kita. Kadang otak tidak berlaku kalau sudah urusan hatinya. Tapi yang ada di mesti betul itu yang agak bicara. Tapi diisolatkan tempatnya ada di situ. Jadi di saat kita punya kerinduan berdebar-debar di sini temannya, Dan lagi berbicara dengan wahyu para pembahas-pembahas di situ. Tapi ketahuilah bahwasanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan membersihkan hati, bukan bersihkan. Tapi dengan menghilangkan kedengkian sehingga kita lapar di saat tetangganya mendapatkan kekayaan kita bisa bersyukur, ikut bergembira dan seterusnya. Di saat kita mencaci maki sama orang kita tahan untuk tidak emosi dan marah. Itu namanya memerangi hati, memerangi kekotoran hati, hal nafsu yang meliputi hati kita. Akal beda. Akal tempatnya di mana macam-macam. Karena sering kita isap begini akal, akal. Di dalam ilmu mantek dibahas akal tempatnya ada di sini atau di mana. Sudah jelas akal itu ada untuk berpikir agar kita bisa menghafal ini adalah akal. Kita mengetahui. Tapi kadang hati tidak bisa ketemu ini. Orang mengetahui ini kebenaran karena masih belum sempurna dengan hatinya atau sebaliknya. Baik, ini adalah masalah urusan-urusan hati dan akal. Akal bukan hati dan hati bukanlah akal. Wallahu a'lam Baik. Saudara, yang penting kita bersihkan hati maknawi, yaitu jangan ngedengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan sombong, itu hati. Dari hati. Cinta kepada Allah, cinta ke Rasul urusan hati. Bukan urusan akal agama bukan urusan akal, agama banyak dengan hati. Sehingga sampai Sayyidina Ali berkata kalau lakukan dinu bil akli, kalau seandainya agama itu pakai akal-akal saja, niscaya sepatu yang diusap itu bawahnya bukan atasnya. Saya mengusap sepatu ya atas. Ya. Baik Allah a'lam bissawab. Hukum memakai celana di atas mata kaki bagi seorang kaum seorang laki-laki. Kalau wanita dihimbau di bawah mata kaki. Masalah isbal memanjangkan baju yang dilarang sampai menutup mata kaki itu kisahnya bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum wanita. Hakikat hukumnya seperti apa sih? Kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki disepakati oleh para ulama enggak seni itu enggak indah. Di atas mata kaki jelas itu adalah benar jangan dicaci, jangan jangan diolok jika ada orang yang ingin menjadikan celananya di atas mata kaki. Itu bagus. Itu benar, Itu benar. Pun demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki Sayyidina Abu Bakar. Melakukan yang demikian. Dia menjadi masalah adalah kutub ekstrim. Wah, ini gara-gara celananya di bawah mata kaki langsung seolah. Oh, sholatnya Allah. Memang ada riwayat mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita menemukan hadis, hadis, hadis dikumpulkan, baru nanti bagaimana kata ulama. Ada kutub ekstrim, gara-gara memang ada orang yang menjalankan sunnah satu sisi, tapi lidahnya tajam suka mencaci maki orang, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak masuk neraka. Benar dia telahnya, telahnya di atas mata kaki. Nah ini kita, ini kadang-kadang itu mulut kita itu tidak kita jaga. Gara-gara. Sekelompok orang itu yang suka mencaci maki amaliyah kita. Sehingga kita mencaci sunnah Nabi lewat dia. Oh dasar selama cingkrang, wah jenggot. Nggak boleh kita jenggot dengan sunnah Nabi. Ini berlebihan kita nggak boleh seperti itu. ya, jenggotnya ingat Nabi, dia sunnah, hakikat sunnah. Nabi SAW. Kalau kita mengangkat celahnya di atas mata kaki, iya benar dia. Sudahlah jangan caci maki. Kita itu sering dengan hawa nafsu. Sampai Nabi Muhammad dilabrak juga itu namanya. Kita harus akui yang mereka benar dalam hal ini. Kita ikut yang benar akidahnya enggak. Maka saya benar. Maka celananya benar. Jenggotnya benar. Itu harus kita akui. Jangan sampai kita ini kadang-kadang hawa nafsu. Pernah kita mendengar semacam itu. Bahkan katanya ada orang menisbatkan katanya muridnya Buya ngomong begitu. Orang yang tertuju. Nah, murid kita tidak kita ajari begitu. Kalau ada murid kita ngomong begitu dicambuk itu. Katanya dari murid Buya ngomong bahasanya ngejek orang berjenggot. Tenggot tujuh lembar di orang enggak. Kita tidak pernah ngajari begitu. Cuma karena hakikat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak berjenggot ketahuan adalah masalah bab khilaf di antara ulama. Punya jenggot dikerok. Bagaimana hukum yang mengerok jenggot? Kebanyakan ulama mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh. Kalau haram ini adalah masalah hilaf, sudah jangan terlalu kenceng-kenceng. Yang pasti adalah riba haram, zina haram, itu saja sudah. Tidak usah pusing-pusing. Jangan kita mudah menjadi orang yang mencaci maki orang lain. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bisawab.